manusia Siyama ahlu riasah, apalagi ya mereka-mereka yang mempunyai kedudukan walladzina yattabi'una syahawat dan orang-orang yang mengikuti syahwat fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi haqqi wa bagaimana ya orang-orang yang sangat tamak terhadap kedudukan, orang-orang yang mengikuti syahwat tidak akan terrealisasi kepentingan mereka biasanya kecuali dengan menyelisihi kebenaran. Ya, menyelisih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan itu memang terjadi. Ya. Peraturan-peraturan Allah, perintah Allah, larangan Allah kebanyakan tidak disukai oleh banyak manusia agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di berupa Islam dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya seringkali bertabrakan atau bertentangan dengan kepentingan-kepentingan manusia. Nah, kalau ternyata seorang ahli ilmu atau ulama lebih mementingkan dunianya, lebih mementingkan mencintai dunia dan mengharapkan keriduan manusia, maka kata beliau pasti dia akan berkata dalam dalam ilmu ini dengan tanpa hak ya dalam fatwanya dalam hukumnya ya karena dia lebih mengharapkan keriduan manusia dia lebih mengharapkan apa yang ada di sisi manusia dia lebih mengharapkan ya eh, keriduan orang-orang yang mempunyai kedudukan orang-orang yang mengikuti syahwat subhanallah فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات kalau seorang alim ya ternyata lebih mencintai kedudukan lebih mengikuti syahwat lam yatimma lahu madzalika illa bidaf'i ma yudadu minal haqq pasti dia ya ketika bertabrakan kepentingannya dengan ilmunya dan dia sebetulnya tahu itu tidak boleh maka ya sering kali kita lihat orang ini lebih mengedepankan hawa nafsunya lebih mengedepankan kepentingannya kemudian apa yang terjadi Yang musibahnya dia akan ya mentakwil takwil atau menafsir nafsirkan Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya dia berkata oh maksudnya hadis ini bin, oh begini dan begitu karena dia tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kepentingan dia wala siyama idza qamat lahu syubhah fatattafiqu syubha wa syahwa wa yathurul hawa Apalagi kalau ternyata ya di situ ada sebuah syubhat, sebuah hujah atau dalil yang dia kira dilihatnya itu sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Ya, maka sudahlah ia mengikuti hawa nafsu, sudahlah ia mengikuti syahwatnya, kebetulan didukung oleh sesuatu dalil yang seakan-akan mendukung ya, keinginannya maka semakin menjadi-jadi fa innahum la tatimmu lahum illa bi mukhalafatil haqqi wa daf'i katsiran maka ya, keinginan mereka tidak bisa tercapai kecuali dengan ia ya, menyelisih kebenaran subhanallah ini yang dikhawatirkan pada seorang ulama yang, yang dikhawatirkan kepada seorang alim di mana ia lebih mementingkan dunia dia lebih mengikuti syahwat sehingga akhirnya berpengaruh kepada fatwa dan hukum-hukumnya فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة fatatafiqu syubha wa syahwa wa yathurul hawa fayakhfa as-shawab wa yantamisu wajhul haq kata beliau seorang alim yang lebih mencintai kedudukan lebih mengikuti syahwat ya tatkala ia ingin mendapatkan yang diinginkan tersebut dari syahwat dan hawa nafsunya dan dia tahu sebetulnya tidak bertabrakan eh, tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya seringkali ia mencari-cari alasan atau menafsir-nafsirkan sesuai dengan hawa nafsu sehingga akhirnya apa kebenaran semakin tersembunyi kebenaran itu semakin sirna apalagi seorang ulama yang diikuti oleh manusia akhirnya dijadikan hujah oleh manusia. Lihat alim fulan aja begini dan begitu sehingga dosanya itu semakin besar karena dia harus membawa dosa orang banyak subhanallah wa in kana al haqq zahiran la khafa'a fi bihi wa la syubhata fihi aqdama ala mukhalafatihi wa qala li makhrajin bit taubah kalau ternyata kebenaran itu sudah sangat tampak kepada dia tidak tersembunyi dan tidak ada padanya syubhat ternyata ia lebih berani untuk menyelisihi kebenaran itu dengan mengatakan ah gampang nanti saya bisa taubat kok subhanallah Fi haula'i wa ashbahihim qala ta'ala untuk mereka lah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat Lalu datanglah setelah mereka suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Allah juga berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Maka datanglah setelah mereka sebuah generasi yang mewarisi Alkitab. Dan mereka mengambil ya kesenangan kehidupan dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, nanti juga Allah akan ampuni dosa kami. Dan apabila datang kepada mereka kesenangan yang sama, mereka segera-segera mengambilnya. Dalam artian, ya maksudnya, mereka itu terus-menerus mengikuti syahwat Ya, setiap kali mereka mengikuti syahwat, dia berkata, ah nanti Allah akan ampuni dosa saya. Sehingga dia hanya berangan, berangan-angan, berangan-angan, ya. Sehingga akhirnya ia ikhwatul Islam azan ya Allah terjerembab di dalam maksiat demi maksiat. Lam yu'khad alaihim mithaqul kitab kata Allah. Bukankah telah diambil atas mereka perjanjian dari Alkitab bahwa jangan mereka berkata atas Allah kecuali dengan hak dan apa yang mereka pelajari pada Alkitab tersebut. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa atau mereka tidak berakal, kata Allah. Subhanallah. Syekh Saleh Fauzan berkata, "Fa akhbara subhanah annahum akhadhu al-'arad 'ala al-adna ma'a ilmihim bi tahrimihi 'alaihim." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka lebih mementingkan kehidupan dunia padahal mereka tahu itu haram hukumnya Fakalu lalu mereka akan mereka pun berkata, sayuk farulana Nanti akan kami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradulahum aradun akhar akhadhuh. Fahum musirun ala dhalik. Kalau ternyata mereka mendapatkan ya yang lainnya, padahal itu haram hukumnya. Tapi karena itu sesuai dengan selera dan syahwatnya, mereka ambil lagi. Mereka terus-menerus berbuat maksiat. وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق dan itulah yang membawa mereka untuk berkata atas Allah dengan tanpa hak فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك yang lebih musibah lagi dia berkata inilah agama Allah ini syariat Allah padahal mereka tahu sebetulnya bahwa itu syariat Allah tidak demikian agama Allah tidak demikian tapi masalahnya karena mengikuti hawa nafsu. Ataratan yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun. Terkadang mereka berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Wa taratan yaquluna 'alaihi ma ya'lamuna butlana. Atau terkadang mereka mengucapkan sesuatu padahal mereka tahu itu ucapan batil sebetulnya. Tapi ya, karena demi mengharap, mengharapnya mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan kesenangan syahwat dan dunianya, tidak peduli halal ataupun haram. Subhanallah. Wa ammal ladzina yattaqun adapun orang-orang yang bertakwa fayalamuna anna ad-daral akhirah khairum minad dunya. Mereka tahu dan yakin bahwa kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Fala yahmiluhum hubbur riyasah wa ala an yu'thiru dunya ala al-akhirah. Sehingga ya karena mereka yakin bahwa kehidupan akhirat segala-galanya itu yang membuat mereka ya untuk senantiasa ikhwata Islam azan ya Allah wa yakun berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Mereka tidak mementingkan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Karena dia tahu dunia hanyalah sementara. Dunia ya sebentar, ya hidup di dunia 60 70 tahun. Setelah itu dia akan kembali kepada Allah dia berpikir apa yang akan ia dia, perkat, dia akan katakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia di dunia bisa selamat dari azab Allah, setelah ia meninggal apakah Allah akan ia membiarkan ia tanpa diadab? Tidak mungkin. Maka dari itulah ia seorang alim yang betul-betul tahu tentang masalah ini. Dan ia pun mengharapkan keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Dia akan takut berfatwa dengan tanpa hak Watariku dhalik an yatamassaku bil kitabi was sunnah. Maka seorang alim yang lebih mengharapkan kehidupan akhirat daripada dunia, dia akan berpegang betul-betul dengan Al-Quran dan sunnah. Oleh, oleh karena itu ya akhul Islam ya kalau kita perhatikan orang-orang yang senantiasa menyelesa, menyelisih kebenaran orang-orang yang senantiasa ketika dihadap di apa dia mendengar hadis misalnya tentang mengharamkan sesuatu lalu ia tolak mentah-mentah itu biasanya karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu dan lebih mengedepankan syahwatnya. Ya Allah Sehingga untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sulit sekali. Berbeda dengan orang yang mengharapkan kehidupan Allah, kehidupan akhirat, yang mengharapkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun ia, ia pegang kuat-kuat Al-Quran dan hadis itu Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya Ia berusaha untuk ya melawan hawa nafsunya demi mengharapkan keridhaan Rabbnya wa ista'inu bis sabri was salah ia pun meminta bantuan dengan salat dan sabar wa yatafakkaru fid dunya wa zawaliha wa khissatiha dan ia pun berpikir bahwa dunia itu hanya akan ya hanyalah sementara dia akan binasa dia akan hancur wal akhirah wa iqbaliha wa dawamiha sedangkan kematian itu pasti akan datang kehidupan akhirat itu pasti akan datang ia kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seorang alim berfikir, berfikir dan berfikir. Buat apa ia mengharap ia mendapatkan kesenangan yang sedikit di dunia? Kalau ternyata dia harus diazab dalam kehidupan akhirat, subhanallah. Wahaula la budda an yabtadi'u fid din ma'al fujuri fil amal. Mereka yang lebih mengedepankan dunia dari para ulama <clears throat> ya orang-orang yang berilmu pastilah mereka akan membuat buat bid'ah dalam agama ini disertai dengan perbuatan dosa dalam beramal amran sehingga akhirnya berkumpul pada mereka dua perkara ya fa inna tiba'al hawa yu'mi 'ainal qalbi karena mengikuti hawa nafsu itu sering kali membutakan mata hati fala yumayyiz baina sunnati wal bid'ah au au yunaqqisu sehingga sudah dia tidak bisa lagi membedakan mana, sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana dosa, mana maksiat. Fayaral bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan bahkan ya matanya terbalik. Ia melihat yang sunnah itu sebagai bid'ah dan yang bid'ah itu sebagai sunnah. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Itu akibat daripada ia lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengedepankan dunianya. Akhirnya Allah balikan hatinya sehingga ia melihat ya kebenaran sebagai sebuah kesalahan atau kesalahan sebagai sebuah kebenaran, sebagai hukuman Allah terhadap mereka. Nauzubillah. Fahadhihi afatul ulama. Iza asarud dunya wattaba'u riyasati wasyahawat. Ini merupakan penyakit para ulama apabila mereka lebih mengedepankan dunia dan lebih mengikuti ya, lebih mencari kedudukan dan syahwat. Subhanallah. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah setiap mereka yang mempunyai ilmu bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai ilmu itu malah menjermuskan ia ke dalam api neraka Jangan sampai ilmu itu malah menjadikan dia itu semakin tersesat jalan. ia akan tetapi jadikan jadikanlah ilmu itu ya semakin ia takut kepada Allah. Ia berusaha untuk merealisasikan dalam kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf mengenai <clears throat> para ulama yang buruk seperti itu. Allah berfirman dalam surat eh, Al-A'raf eh, surat 175 sampai 176. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث bacakan kepada mereka tentang berita orang-orang orang yang tadinya kami ajarkan kepada kepadanya ayat-ayat kami. lalu ia pun lepas dari ayat-ayat tersebut. Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia orang-orang yang tersesat. Padahal kalau kami kehendaki, kami muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti syahwatnya. Perumpamaan dia itu seperti anjing. Jika kamu halau ia, ia akan menjulurkan lidahnya. Atau kalau kamu biarkan ia, ia pun tetap akan menjulurkan lidahnya. Artinya ia iya. saking mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Subhanallah. Fahada mathalu alimi su' alladhi ya'malu bi khilafi ilmi. Ini adalah merupakan perumpamaan seorang alim yang buruk yang beramal tidak sesuai dengan ilmunya. Fata'ammal mata dhammanatu hadhil ayah min dhammih. Coba perhatikan yang terkandung dalam ayat ini bagaimana Allah mencela ya seorang alim yang seperti itu ya wadzalika min wujuh dan itu dari beberapa sisi ahaduha yang pertama annahu dhalla ba'da al-ilm bahwa ia tersesat setelah ia tahu ia tersesat setelah ia berilmu Wakhtarul kufur al-iman amdan la jahlan Ia lebih memilih kekafiran Daripada keimanan dengan sengaja Bukan karena kebodohan Ya kalau orang bodoh Tidak tahu kemudian ia tahu Biasanya dia akan segera kembali yang musibah adalah dia tahu sebetulnya itu tidak boleh, tapi ia lebih memilih ya kesesatan daripada apa namanya hidayah. Dengan sengaja ia lakukan itu. Oleh karena itulah ya akhi, manusia yang paling sesat di dunia ini adalah karena orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Wasaniha yang kedua, annahu al iman mufaraqata man la ya'udu ilaihi abada. Bahwa ia meninggalkan keimanan di mana ia tidak akan kembali lagi kepadanya. Orang seperti ini sulit sekali. Karena orang yang meninggalkan kebenaran, yang meninggalkan keimanan padahal ia sudah tahu bahkan dia sudah mempelajarinya lalu dia tinggalkan sengaja karena mengikuti syahwatnya sulit untuk kembali ke, ya, kepada keimanan tersebut akhi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah tentunya min al ayati bil jumlah kamatan salikhul hayyatu min qashriha karena ia telah lepas dari ayat-ayat itu secara global sebagaimana ular yang melepaskan dirinya dari kulitnya Walau baqiya ma'ahu minha syai'un lam yansalikh minha. Walaupun masih tersisa sedikit di hatinya tapi ya apa namanya tetap ya apa namanya sulit untuk kembali kepadanya. Karena sulit sekali akhi kalau penyakit hawa nafsu itu sulit sekali untuk kembali kepada kebenaran. Kalau seseorang tersesat jalan bukan karena ngikutin hawa nafsu, tapi karena ketidaktahuan dia. Maka orang seperti ini ya terkadang mudah untuk kembali kepada kebenaran. Yang ketiga, anna syaitan adrakahu wa lahiqahu bihaitsu dhafara bihi waftarasahu Sesungguhnya setan ternyata ya berhasil mengejar dia dan setan pun berhasil menyesatkan dia dan memangsa dia. Oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam ayat itu, "Fa'atba'ahu syaitan." Lalu syaitan pun mengikutinya. Ya, fa'atba'ahu Allah tidak mengatakan fatabi'ahu syaitan tapi fa'atba'ahu artinya adrokahu walahiqahu ya eh, setan berhasil menang atasnya setan berhasil mengejarnya setan pun berhasil menyesatkannya subhanallah warabi'uhu yang keempat bahwa ia tersesat setelah ia mendapatkan hidayah bahwa akhassu bifasadil qasbi wal amal Sebagaimana uh, al, ya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakana minal gawin. Maka ia pun termasuk orang-orang yang gawin. Kata-kata gawa ya. Itu lebih khusus biasanya. Kesesatan yang dalam dalam ilmu dan keinginan biasanya. Seseorang yang sesat ilmunya, sesat pula keinginannya, ya maka berkumpul padanya dua keburukan. Subhanallah Wakhamisuha annahu subhanahu lam yasha an yarfa'ahu bil ilm. Yang kelima, bahwa orang seperti ini yang lebih mengikuti syahwat daripada ilmunya, Allah tidak tidak memuliakan ia dengan ilmunya tersebut. Fakana sabab halaki sehingga itu menjadi sebab kebinasaan dia. Subhanallah ikhwata Islam azan ya Allah ya lam yurfa bih. Kenapa? Karena ia tidak dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya tersebut fasara wabalan alaih sehingga ilmu menjadi kebinasaan atasnya falau lam yakun aliman karena khairan lah wa akhaffa li adabih kalau bukan karena dia orang alim tentu itu lebih ringan adab dia masalahnya dia orang alim dia berilmu ya dia memahami Al-Qur'an dan hadis dan sebelumnya sudah faham tentang kebenaran tapi dia lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya maka bagaimana Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang seperti ini dengan ayat-ayatnya justru semakin Allah subhanahu wa ta'ala ya apa namanya jadikan yaitu semakin uh, binasa dan tersesat subhanallah suha yang keenam Anna subhanahu akhbaru an khissati himmatih Wa annahu ikhtara al-asfal al-adna al-ashraf al-a'la Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa ya keinginannya sangat rendah sekali orang alim seperti ini. Dia lebih memilih yang rendahan daripada sesuatu yang mulia. Dia lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan syahwat daripada ilmunya yang sangat mulia. Ya Rob, ya. Ini penyakit yang sangat berat sekali, subhanallah. Asabi'uha dan yang ketujuh أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه كان على إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك bahwa ia lebih memilih dunia bukan karena sebatas ya terlewat di pikirannya saja bukan tapi itu menjadi sesuatu <clears throat> yang menjadi sifat dia akhirnya dia pun betul-betul memang lebih memilih dunia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya la haula wala quwata illa billah. Kalau ternyata kita sudah menuntut ilmu, sudah mempunyai ilmu tentang kebenaran, kita sudah mempelajari ayat-ayat Allah, lalu kemudian kita berpaling dan lebih ya, mengharapkan ke depan dunia, mulai musibah. Wasaminuha an raghiba an hudah wattaba'a hawa. Yang kedelapan, bahwa ia akan tidak menyukai hidayah. Akhirnya dia akan benci kepada hidayah dia akan benci kepada kebenaran. Iya. Karena dia mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Dia sebetulnya tahu bahwasanya ini sunnah, bahwa ini benar, ini hak, tapi karena ia lebih mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, lebih mementingkan dunianya, akhirnya dia benci kepada orang-orang yang berpegang kepada kebenaran itu. Padahal dia tahu sebetulnya itu hak. Subhanallah yang kesembilan Wa annahu syabbahu bil kalb alladhi wa akhasul hayawanat him himmatan. ya bahwa Allah mem mem memberikan perumpamaan orang seperti ini seperti anjing subhanallah ya Di mana anjing itu akal Islam <clears throat> apa merupakan binatang yang paling mengikuti hawa nafsu وعاشرها أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالضر ya, saking dia itu sangat tamaknya terhadap kehidupan dunia sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang ini seperti anjing yang menjulurkan lidahnya Nah, sama saja dihalau atau tidak dibiarkan juga tetap saja dia menjulurkan lidahnya saking dia syahwatnya lebih mengedepankan syahwatnya dunianya la ilaha illallah ikhwatul islam azani Allah wa yakum kita mohon kepada Allah jangan sampai ilmu yang kita telah pelajari ini menjadi bumerang buat kita jangan sampai kita disesatkan oleh Allah setelah ilmu sudah berapa lama kita belajar dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu malah menambahkan kepada kita ya kekeras-kerasnya hati ataukah malah menambah kepada kita kekhusyuan dan ketawaduan? Ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama ya bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk bersombong diri. Kita menuntut ilmu bukan hanya sebatas mencari gelar ataupun yang lainnya. Kita menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan dunia dan kesenangannya karena seringkali ya hukum-hukum Allah, perintah Allah dan larangannya tidak sesuai dengan kepentingan manusia. Maka siapa yang berhasil yang melawan hawa nafsunya, siapa yang betul-betul mengharapkan kehidupan Rabbnya, apa kehidupan akhirat dan keridhaan Rabbnya, maka ia pasti akan berhasil berpegang kepada sunnah Nabi SAW, berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang dalam hatinya masih ya condong kepada dunia, masih dia mengharapkan apa namanya kedudukan manusia dan kesenangannya ya walaupun itu bertabrakan dengan keridhaan Rabbnya orang seperti ini pasti sulit sekali ya untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis ketika ia berpegang pun ia akan pilih dan pilih mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan sehingga akhirnya seperti orang-orang Yahudi mereka yang beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian akibat daripada mereka lebih mengikuti hawa nafsunya subhanallah kita berlindung kepada Allah ya akhir Islam daripada hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, sebagaimana Rasul dahulu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Wa a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari hati yang tak pernah khusyuk dan dari doa yang tidak didengar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari empat perkara itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nah, jazakallahu khair. Barakallahu atas pembahasan yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. pembahasan yang penuh nasihat dan uh, penuh faidah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid tersebut. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang. Pak Rizal di Singkawang, silakan. Begini Ustaz, dalam ya. satu hadis Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai lelaki atau sebaliknya Ustaz. Betul. Jadi yang ingin anak tanyakan apabila seorang wanita memakai celana terus memakai baju tidak menutupi celana tersebut hanya sebatas paha, apakah ini termasuk wanita yang menyerupai lelaki? Sir? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak disebut menyerupai itu kalau dia melakukan atau memakai pakaian yang khusus ya laki-laki ya pakaian-pakaian yang itu khusus laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita maka dari itu kalau wanita <clears throat> memakai celana tapi celananya bukan celana laki-laki ya celana yang apa namanya untuk wanita dan ia pakai itu untuk dalaman saja supaya tidak tersingkap auratnya lalu kemudian dia memakai jubah ya sehingga lebih tertutup dan lebih rapi maka tidak tidak mengapa tapi kalau celana itu adalah celana yang khusus laki-laki walaupun dipakainya di dalam tetap itu tidak diperkenankan ya karena ia telah menyerupai ya apa namanya perbuatan atau telah memakai sesuatu yang sifatnya itu untuk laki-laki tidak untuk wanita wallahu a'lam nah. Nah, ya, baik demikian untuk Bapak Rizal yang berada di Singkawang Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya yang kedua silahkan bagian dengan uh, eh, bertanya langsung di 0218236543. Halo. Ya silakan. Ya. ya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hendra di perjalanan. Ya silakan Pak Hendra. Begini Pak Ustaz, uh, saya ketika menjabat suatu uh, sebagai pejabat di daerah misalnya gitu Pak Ustaz mm-hmm. uh, sering mendapat undangan uh, untuk kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang mengarah pada bid'ah. Iya. Yeah. Uh, bagaimana untuk mengantisipasi hal itu Pak Ustadz? Karena kami juga perlu menjaga uh, stabilitas uh, dan uh, apa hubungan sosial dengan para masyarakat sekitarnya. Baik, Bapak. Nah, baik. Itu saja, Bapak. Ya, ya Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. E, tentunya Bapak ya. <clears throat> Bapak berusahalah untuk apa namanya? Yang pertama bahwa Islam e, berkutat pada dua perkara, mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Kalau ternyata ya ketidakdatangan bapak itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar ya maka tidak mengapa kita mendatang untuk meng, apa namanya menghindari mudarat yang lebih besar namun kita berusaha untuk memberikan sambutan-sambutan yang di situ setidaknya bapak memberikan pemahaman yang benar ya tentang apa namanya berusaha kita untuk mengikuti apa namanya ajaran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya dan apa yang dipahami oleh salafus saleh dan untuk senantiasa meluruskan ibadah kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini yang harus Bapak paham, pahami. Ya. Dan kalau ternyata Bapak ya tidak menghadiri itu dan Bapak bisa mewakilkan kepada ajudan Bapak misalnya, ya maka itu baik dan bagus. Tapi kalau memang Bapak datang ke acara seperti itu adalah lebih maslahat dan Bapak pun juga punya kedudukan dan Bapak bisa menjelaskan atau menyerukan mereka, mendakwahkan mereka kepada sunnah dan agar mereka mau kembali kepada sunnah Nabi SAW di mana di situ ada maslahat yang besar maka hal seperti ini diperbolehkan Bapak ya kalau memang ternyata ya maslahatnya lebih jauh lebih besar dan bapak mampu dengan kekuasaan bapak kemampuan bapak untuk mengajak mereka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang untuk mendakwahi manusia terkadang apa namanya butuh kepada waktu ya tapi dengan apa namanya kekuasaan bapak maka bapak pun seharusnya berusaha untuk mengajak mereka kepada sunnah Nabi ya sesuai dengan keilmuan yang Allah berikan kepada Bapak karena ini merupakan tugas Bapak tanggung jawab Bapak yang kelak nanti pada hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh karena itulah ya sekali lagi bahwa agama kita berkutat pada dua perkara mendatangkan maslahat atau menolak mudarat ya Allah a'lam nah. <coughs> Nah, sekarang demikian untuk Bapak Hendra yang berada di perjalanan. Ya, eh, dan tetap berhati-hati dalam perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya yang ketiga silahkan yang ingin bertanya langsung kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Bapak Rasid, Pak. Rasid ya, silakan Pak Rasid. Uh, ah, ini <clears throat> mohon nasihat nih Pak Ustadz. Saya kan latar belakang pendidikan saya ini S1 tapi ilmu dunia nih Pak Ustaz. Ya, Sementara Bapak. <clears throat> barangkali ilmu agama saya itu baru SD atau SMP. Nah untuk percepatan penambahan ilmu akhirat ini Pak Ustaz, selama ini kan saya mengikuti dari TV-TV dakwah yang ada empat ini yang sunnah Pak Ustadz. Baik. Nah kedepannya seperti apa gitu yang harus saya lakukan? Sementara kan saya sering melihat banyak kajian-kajian yang diumumkan di TV itu, tapi kebetulan jauh dari rumah gitu Pak Ustadz. Baik, nah, mohon Bapak. nasihat Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak. Eh, mencukupkan diri dengan televisi saja tentu tidak cukup Bapak ya Alangkah lebih baiknya kalau Bapak bersimpuh duduk di hadapan seorang ustadz yang betul-betul kuat keilmuannya lalu mempelajari kitab-kitab para ulama sebagaimana dahulu para ulama yang melakukan itu ya Bapak misalnya mempelajari untuk memper, lebih memperdalam ilmu-ilmu alatnya bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, ilmu hadisnya ilmu kaidah fikihnya sehingga bapak mempunyai apa namanya istilahnya <clears throat> alat-alat untuk memahami lebih mendalam lagi. Kemudian bapak <clears throat> ya juga misalnya <clears throat> minta di, di uh, membuat sebuah kajian khusus membahas kitab dari kitab yang ringkasan sampai kemudian ya kitab-kitab yang mendalam ada tentunya ustadz yang kokoh keilmuan dia. Itu ya yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, sehingga kita betul-betul mengacu kepada kitab-kitab para ulama dan ilmu kita betul-betul kokoh dan mempunyai pondasi yang kuat sekali. Ya, adapun hanya sebatas mengikuti televisi-televisi, memang ada banyak manfaat di situ, bagus sekali. Ya, di sana ada ilmu-ilmu yang <clears throat> bisa kita dapatkan akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita tambahkan lagi dengan ya duduk di majelis-majelis ilmu mengkaji kitab-kitab secara rutin. Ya karena kita lihat sebagian ikhwah lebih senang untuk hanya sebatas mengikuti tablik akbar sini, tablik akbar sana. Bukan itu tidak boleh, itu bagus, maslahat dan manfaat bagus. Akan tetapi kajian rutin itu harusnya yang lebih didahulukan. Kenapa? Karena itu pendalaman kitab ya membahas kitab-kitab para ulama itu lebih kita dahulukan ya karena ya kita butuh kepada kekokohan ilmu supaya ilmu itu kokoh dan mendasar dulu seperti kita membuat sebuah rumah tentu kita akan kokohkan dulu pondasi pondasinya setelah pondasinya kuat baru kemudian tiang-tiangnya demikian pula dalam menuntut ilmu kita kuatkan dulu pondasi pondasinya ilmu-ilmunya ilmu-ilmu yang sifat mendasar itu yang kita kuasai dulu setelah itu kita naik, naik, naik insya Allah Dan ini butuh waktu yang cukup panjang Pak Ya Artinya butuh kepada semangat Makanya Al-Imam Asyafi'i berkata Akhilan tanalal ilma illa bisittah Saumbika uh, bimajmu'iha An majmu'iha bibayani Saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan enam perkara Saya akan jelaskan kepada kamu satu persatu Yang pertama, zakaun, kecerdasan ya. Yang kedua wahirsun, semangat. Wajtihadun dan kesungguhan. Wabulghatun dan bekal. Wa irsyadu ustadzin dan bimbingan seorang ustadz. Watulu zaman dan panjangnya waktu. Ya. Nah, ini enam perkara yang Imam Syafi'i rahimahullah ya mengatakan bahwa ini bekal setiap penuntut ilmu yang harusnya dimiliki sehingga dia betul-betul insya Allah dengan kesabaran ia dalam mencari ilmu Allah matangkan keilmuannya wallahu a'lam. Nah. Nah, demikian untuk Bapak Rashid ya yang berada di Jakarta. Baik untuk selanjutnya tiga pertanyaan pertama uh, di layanan yang telepon telah kita angkat dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Bapak Andik yang berada di Bengkulu. Ya uh, semangat untuk belajar uh, atau mengetahui ilmu yang hak uh, telah ada di dalam diri saya namun kadang rasa malu untuk menghadiri uh, eh, majelis ilmu dan uh, belajar uh, di hadapan seorang ustadz itu lebih besar dibandingkan untuk hadir ya, dan rasa malu tersebut lebih besar maksudnya. Nah, bagaimanakah cara menghilangkan rasa malu tersebut agar saya dapat konsentrasi dan uh, semangat untuk belajar untuk ilmu? Orang yang lebih ya terkekang oleh rasa malu dari menuntut ilmu kebaikan untuk dirinya terhalang dari keba kebaikan yang banyak sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW memuji wanita Ansar, Ni'man nisa nisaul Ansar. Sebaik-baiknya wanita wanita Ansar kata Rasulullah. Rasa malu mereka tidak mencegah untuk bertanya hal-hal yang perkara itu baik untuk agama mereka. Oleh karena itu Al Hasan Al Basri mengatakan ya tidak bisa menuntut ilmu dua orang. Ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua mustahin, ya orang yang pemalu. Iya, cobalah kita pikirkan dan antum pikirkan, akhi. Buat apa kita malu kalau itu jelas-jelas kebaikan untuk kita? Kalau orang belajar renang malu, tidak akan bisa berenang selamanya. Kalau orang mau belajar mobil tapi malu karena pengen karena malu disebut tidak bisa, dia tidak akan bisa selama-lamanya. Maka kalau kita ingin bisa, buang rasa malu itu. Ya. Karena kebaikan yang kita raih itu lebih agung daripada apa namanya malu itu. Lebih baik kita malu sedikit kemudian kita mendapatkan kebaikan banyak daripada kita malu banyak tapi kemudian kita mendapatkan kebaikan yang sedikit sekali merugi, merugi sekali ya makanya apa namanya Rasulullah saw. bersabda apa Inna Allah la yastahi al haq Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran maka ya di dalam masalah kebenaran dalam masalah ilmu tidak ada istilah malu ya bagaimana cara membuangnya cara membuangnya pikirkan apa sih manfaatnya malu malu itu <clears throat> lalu kedua pikirkan kenapa sih saya malu ya oh saya malu karena takut di eh, disangka orang bahwa saya ini tidak bisa, saya ini bodoh dan yang lainnya. Kalau kita memang bodoh, kenapa? Justru kita harus belajar. Yang kedua, buang rasa angkuh kita. Terkadang keangkuhan ataupun ya terlalu jaim apa namanya jaga image gitu ya. Akhirnya mencegah kita ini dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Cuek, kita harus cuek dalam kehidupan ini untuk mencari kebenaran, Afi sebab kalau kita tidak cuek dalam mencari kebenaran, kita tidak akan bisa mendapatkan kebenaran itu. <coughs> Jangan pedulikan apa kata orang. Ketika kita mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari keridhaan Allah, tidak perlu ya kita mendengarkan apa kata orang. Jangan. Yang kita pikirkan bagaimana saya bisa selamat, bagaimana saya bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Terserah orang mau ngomong apa. Tapi kalau kita masih melihat manusia, kita masih mengharapkan keridhaan manusia, seringkali ya itu mencegah kita untuk mendapatkan kebaikan yang banyak ya ini ya wallah maka dari itu ya akhir Islam azan ya Allah yakum mintalah kepada Allah kekuatan ya untuk bisa terus mencari kebenaran <clears throat> untuk terus bisa ya mendapatkan ilmu dan ilmu dan doa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah apa namanya menghilangkan rasa ya malu yang sangat besar untuk mencari ilmu tersebut ya Allah Nah. Ya, nah, baik. Terima kasih banyak sekarang jazilah khair atas jawabannya demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Yang kedua, ya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta Timur Ya bagaimanakah cara agar syariat Allah ini tegak di muka bumi Sedangkan tadi dikatakan di awal kajian di, Bahwa kebanyakan manusia tidak menyukai eh, syariat atau aturan Allah Memang sudah sunatullah ya Yang namanya banyak itu selalu identik dengan tidak tahu Tidak beriman, tidak bersyukur Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kata-kata kebanyakan kebanyakan manusia, kebanyakan manusia itu ya tidak bersyukur, tidak beriman. Ya, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, ya. Wa in tuti man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lalu bagaimana kita bisa menegakkan syariat di muka bumi ini? Akhi, jangan kita pikirkan adalah hasil. Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa melaksanakan itu. Sebab kalau yang kita pikirkan hasil dan hasil, hasil itu di tangan Allah. Iya. Kita tidak apa namanya diperintahkan oleh Allah untuk uh, supaya berhasil tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah supaya bisa kita berhasil pada diri kita, walaupun tidak berhasil pada negeri kita. Ya Allah Ta'ala berfirman Inna Allah la yuqayiru ma biqaumin Hatta yuqayiru ma bi anfusihim Perhatikan ayat itu baik-baik ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum Sampai mereka merubah diri mereka sendiri Allah mengatakan dirinya sendiri dulu. Artinya perubahan itu harus dari individu-individu Iya, Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah pemerintahannya, sampai mereka merubah undang-undangnya tidak. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Artinya kalau individu-individunya belum berubah, walaupun ya, pemimpinnya berubah, belum tentu bisa dijalankan. Berarti individu-individu muslim ini yang harus ya setiap mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ya Rasulullah SAW ketika ditawarkan tiga perkara wahai Muhammad, kalau engkau ingin menjadi raja Arab, kami akan jadikan engkau raja Arab. Kalau engkau menginginkan harta Arab, kami akan kumpulkan seluruh harta Arab untukmu. Kalau engkau menginginkan wanita yang tercantik di Arab, kami akan carikan wanita tercantik untukmu. Tapi Rasulullah tinggalkan itu semua. Rasulullah lebih ya me, me, apa namanya meniti jalan yang lebih berat. Apa itu mendidik individu-individu sahabat supaya mereka betul-betul jadi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya keberhasilan. Demikian pula kita berdakwah. Ya, yang pertama kita berusaha untuk aplikasikan ilmu pada diri kita dulu. Kita berusaha untuk menerapkan ilmu-ilmu kita pada kehidupan kita, pada rumah tangga kita, pada diri kita setelah itu kita berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya masalah berhasil kita atau tidak menegakkan syariat Allah di muka bumi itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah untuk berusaha memperbaiki diri kita dan mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, alhamdulillah kalau ada orang mendapatkan hidayah melalui kita satu, dua, kita mendapatkan pahala besar Rasulullah SAW adalah ayah di Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik daripada unta merah kata Rasulullah SAW nah ini ya dan tentunya setiap orang beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing ya kita sebagai rakyat ya berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita mereka yang sebagai penguasa berusaha untuk beramal sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Nah, inilah akhir Islam azani Allah wa yakum. Nah, kita eh, tidak sabar ingin melihat hasil. Akhirnya karena tidak pernah berhasil, saya sudah berdakwah bertahun-tahun tapi kok ya, saya belum mendapatkan seperti ini yang saya inginkan. Akhirnya apa? Itu akan seringkali ya eh, menimbulkan sikap-sikap yang arogan dia tidak sabar. Padahal Nabi Nuh salatu wasallam terdahulu dia berdakwah 950 tahun. Ya. Tak ada rasa tidak mengenal rasa lelah, tidak pernah mengenal rasa capek. Walaupun kaumnya terus menolaknya 950 tahun. Bayangkan, siapa di antara kita yang umurnya 950 tahun? Coba tanyakan, kita sudah berdakwah berapa tahun? Baru 10 tahun? Baru 20 tahun? baru 30 tahun, baru 50 tahun, belum ada apa-apanya dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 950 tahun. Ya, tanpa ada rasa lelah mereka itu untuk terus berdakwah kepada manusia. Subhanallah. Jadikan mereka sebagai suri tauladan kita ya, akhi. Allahu a'lam. Nah. Nah, baik. Syukur jazil khair atas nasihat yang sangat bermanfaat, uh, yang sangat bermanfaat sekali. Demikian dan selanjutnya ya masih di layanan pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan. Uh, yaitu ya Ustaz kami yang yang ingin belajar mengetahui eh, mana yang hak dan mana yang batil terkadang dibuat bingung oleh eh, para ustadz atau, atau dai-dai yang mereka mendakwahkan eh, dengan Uh, pemahaman yang berbeda-beda tentunya dari baik dari tafsiran Al-Qur'an maupun hadis dan dalil-dalil dalil yang mereka bawakan. Nah, bagaimanakah caranya e, agar kita tidak tersesat jalan ketika kita ingin e, men, ilmu yang benar ya, dan mana yang harus eh, saya ikuti. Iya. Kebingungan itu akibat daripada kurangnya keilmuan. Kalau kita berangkat ya dari Jakarta dan mau pergi ke sebuah tempat misalnya uh, ke Semarang lah ya tapi kita tidak tahu jalan atau kurang tahu ilmunya tentang jalan menuju Semarang Lalu kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Ya. Kita bertanya kepada si Anu, kemana ke Semarang? Ke kanan. Yang satu mengatakan ke kiri. Kita bingung. Kenapa kita bingung? Jawabnya karena kita tidak berilmu dan tidak tahu atau kurang menguasai ilmunya. Itulah akibat daripada kurangnya keilmuan. Makanya kurangnya ilmu itu akan menimbulkan dampak kebingungan dalam hati kita. Berarti obatnya tiada lain adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu terus. Ya. Jangan dulu kita mempelajari perkala yang sifatnya perselisihan dulu. Tapi kalau kita dihadapkan pada perselisihan yang kuat, ya di mana kita lihat kok masing-masing punya hujah dan dalil, maka kita yang kita lakukan adalah sebagai berikut yang pertama. Ya, kita ikuti yang lebih alim yang kita lihat dia lebih alim, lebih kuat ilmunya, lebih kokoh. Allah Ta'ala berfirman Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun, Tanyalah kepada ahli zikr Ahli Al-Quran dan hadis Jika kamu tidak mengetahui Ya Yang kedua kita harus mengerahkan Semua kemampuan kita untuk mencari kebenaran Karena untuk mencari kebenaran Ternyata tidak bisa kita berleha-leha Kata para ulama la yustafa'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan ya berleha-leha, bersenang-senang atau dengan ya eh, santai-santai uh, tidak. Tapi ilmu itu harus diraih dengan kesungguhan. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah ya kalau Rasulullah SAW saja berdoa ihdini lima fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran ya sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus Rasulullah minta kepada Allah supaya diberikan hidayah dalam perkara yang diperselisihkan karena ya perkara yang diperselisihkan itu terkadang sering kali membuat kita bingung, bimbang, ragu. Iya. Kalau yang diperselisihkan itu masalah-masalah yang sifatnya pokok-pokok agama, ini musibah. Ketika kita bimbang dan ragu. Tapi kalau itu yang diperselisihkan adalah masalah-masalah yang sifatnya ariyah, ya, eh, hukum-hukum yang sifatnya fikih, maka seperti ini lumrah ya karena para ulama terdahulu pun terkadang dalam satu pendapat atau dalam satu hukum ada beberapa pendapat ya terkadang dalam satu riwayat mengatakan boleh satu riwayat yang lain mengatakan tidak boleh ya, terkadang dalam satu riwayat tawakuf karena memang ini butuh kepada keilmuan yang sangat dalam sekali demikian kemudian yang ketiga kita berusaha <clears throat> ya memfokuskan diri dulu kepada masalah ilmu-ilmu yang dasar Artinya kita kuasai dulu dasar-dasarnya. Sebab kalau kita tidak mempunyai kekuatan, ya, ke kekuatan dalam ilmu dasar, kita tidak akan mampu untuk memilah dan memilih. Makanya disinilah kita penting ya untuk memahami dulu ilmu-ilmu yang dasar. Kalau bisa kita mempelajari ilmu-ilmu yang dasar, fikih dari yang apa namanya dasar dulu, ya hadis juga dari dasar, kaidah-kaidah fikihnya, usul fikihnya, ilmu hadisnya Ketika kita punya kemampuan pegangan dari situlah insya Allah kita akan diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Iya. Yang jelas ini semua butuh kepada kesungguhan ya, akhi. Ya kuatkan azam dan niat kita untuk terus mencari kebenaran, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda semangat mencari dunia, kita pun juga kita harus semangat mencari kehidupan akhirat wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah khair atas e, jawabannya dan demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon silahkan di 021 8236543 bagi anda yang bertanya langsung. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Endi di jalan. Pak Endi di perjalanan. Silahkan Pak Endi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakulah ini Pak Ustadz ada yang ingin saya tanyakan satu Pak Ustadz ya Yang masih masih ganjel Pak Ustadz ya yang saya tahu kan selama ini kan sunahnya uh, eh, apa uh, bayi yang dilahirkan itu kan tidak di, di tidak diajarkan ya itu kan ya kan tapi ada beberapa kajian sunnah juga yang saya dapat juga Pak Ustadz yang hujannya juga dia kuat cukup kuat dari Ibnu Qayyim kitabnya Zadul Maat Pak Ustadz hmm. bahwa bayi yang dilahirkan itu disunahkan untuk diajarkan Pak Ustadz <laughs> kira-kira mana yang lebih roji Pak Ustadz sebagai pegangan hmm. saya ya? yang lebih mantap nanti Pak Ustaz. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak ini terjadi masalah Terjadi perselisihan ulama lagi Dalam masalah apakah disunahkan Ya mengazankan bayi ketika lahir atau tidak Ibnu Qayyim termasuk yang mengatakan disunahkan Ya namun saya memandang bahwa hujah atau hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah SAW mengadankan Hasan dan hussein itu dalilnya lemah. Ya. Di mana hadis tersebut memang diriwayatkan dari beberapa jalan namun tidak lepas dari kelemahan yang sangat maka dari itu ya hadisnya lemah. Sementara untuk mengatakan ini sesuatu sunnah atau ini sesuatu yang sifatnya wajib atau hukumnya mubah atau hukumnya makruh atau haram ini butuh kepada dalil yang sahih perkataan ulama tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan ini sahih atau ini sunnah atau tidak tapi yang menjadi dalil untuk mengatakan itu sunnah atau tidak adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih Sementara ya saya belum mendapatkan sahat, apa riwayat yang sahihah dari Rasulullah SAW yang menganjurkan ya, untuk diazankan ya, pada bayi. Ya, dan ingat ini memang masih dalam skala perselisihan para ulama. Ya, Allah a'lam. Nah. Nah, baik demikian untuk Bapak Endi yang berada di perjalanan. nikmat perjalanan ditemani dengan uh, kajian seperti ini. Baik selanjutnya di belakang Pak Endi silahkan yang ingin bertanya langsung kembali ya di 0218236543 silahkan nah halo ya silahkan kami kesempatan kembali di 0218236543 ya halo halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana uh, dengan Abu Nurin Pak Ustad dari di perjalanan ya kembali di perjalanan silahkan Abu Nurin uh, eh, Barokah Fikdat Fikdat Eh, saya mau tanya terkait dengan banyak hal di apa masjid-masjid itu biasanya ada doa uh, bersama-sama. Berapa ustadz yang saya dengar mereka meng, uh, eh, mengadakan bahwa doa bersama itu uh, doa 40 orang atau lebih itu uh, itu sangat terijabah. Apakah uh, itu ada dalilnya atau gimana? Tak? Mohon pencerahannya. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Bapak tentang 40 orang itu sebetulnya dalam sholat jenazah Bapak <clears throat> bukan doa bersama-sama ya kata Rasulullah tidaklah seseorang mayat yang disolatkan oleh 40 orang yang semuanya tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala illa aujab kecuali itu wajib artinya dia akan masuk surga artinya dalam satu kecuali akan diberikan syafaat padanya bukan dalam doa yang dilakukan secara bersama-sama iya yeah. Maka dari itu cobalah sedikit kita ya menelusuri hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ke kekurangan kita seringkali ya kita ini kurang ada keinginan untuk menelusuri hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar dahulu Rasulullah SAW setelah sholat lima waktu itu ya sholat apa berdoa bersama-sama dipimpin oleh imam. Nah, ini cobalah ya kita adakan sebuah studi pembahasan adakah contoh dari di zaman Nabi Alaihi Wasallam seperti itu ya karena yang sesuai dengan apa yang saya pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW setelah sholat mengucapkan ya astagfirullah astagfirullah astagfirullah mantas salam minka salam tabarak ya dal jalali wal ikram kemudian membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdulillah wa kulli syai'in qadir ya adapun anjuran berdoa tidak ada ya apa namanya doa-doa yang sifatnya Rasulullah pimpin di situ kemudian para sahabat mengaminkan yang ada adalah anjuran doa secara mutlak seperti doa Allah ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Seperti juga doa Allah inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala yang Rasulullah ucapkan setelah selesai salat subuh. Ya. Oleh karena itulah disinilah kita penting untuk mengadakan studi, belajar lagi apa benar ada apa namanya e, contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa mereka setelah sholat itu membiasakan berdoa bersama-sama dipimpin imam ya karena Al Imam Ash-Shatibi dalam kitab beliau Al Itisam ya, termasuk yang mengingkari perbuatan ini dan beliau mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya ya maka dari itulah kita penting untuk semakin mendalami dan mendalami ya jangan hanya sebatas mencukupkan diri dengan apa yang ada akan ya tetapi kita berusaha untuk ya e, mencari bukti-buktinya ya jangan jauh-jauh akal Islam dalam dunia militer saja ketika baris berbaris <clears throat> itu semua harus berdasarkan referensi ya demikian pula peraturan-peraturan dalam lalu lintas itu semua juga harus berdasarkan referensi tidak boleh di antara mereka ada yang mengubah-ubah ya tata caranya karena itu dianggap sebagai sebuah kejahatan atau sebuah ya perbuatan yang tidak dibenarkan. Kalau itu dalam dunia militer bagaimana dalam syariat agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala pemilik syariat ini. Dan Allah tidak pernah mengizinkan seseorang untuk membuat ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diizinkan. Oleh karena itu Allah taala ya e, mengecam orang-orang musyrikin yang membuat ibadah-ibadah baru itu Allah berfirman am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Mana, mana referensi, referensi Anda yang tegas dan akurat yang menunjukkan bahwa amalan kita itu memang telah sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat. Ini penting untuk kita senantiasa ya perdalami, kita pelajari sehingga kita betul-betul di atas bayinah, di atas burhan ya. Allah a'lam. Nah. Dan baik, terima kasih banyak. Sekarang atas jawabannya. Demikian untuk Bapak uh, Abu Nurin ya, yang berada di perjalanan kembali. Baik, selanjutnya silahkan uh, eh, yang ketiga di termin kedua ini di 021823 3654 ya enam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Rio di Bandar Lampung Ya silakan Pak Rio Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Ini terkait masalah jemaah nah. Apa atau disebut jaula gitu ya Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan hal seperti itu dan memerintah apakah pernah memerintahkan kepada kita dan bagaimana hukumnya demikian iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Bapak, ya, memang segala sesuatu harus kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang ketika kita mengkritik suatu permasalahan, seringkali mereka yang dikritik itu tidak terima. Iya. Namun jadikanlah ini sebagai sebuah kritikan yang apa membang eh, yang yang yang kritikan yang membangun ya kalau memang ternyata tidak setuju ya tolonglah dijawab dengan ilmu juga bukan dengan kemarahan jauhlah atau yang disebut dengan ibadah khuruj perlu kita lihat apakah ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya atau tidak ya karena berdakwah kepada Allah diperintahkan oleh Allah betul ya keluar menuju manusia untuk mendakwahkan kepada manusia diperintahkan oleh Allah? Betul. Ya bahkan itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia sekali. Allah Ta'ala berfirman, man ahsanu قَوْلًا mimman da'a ila Allah?" Ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Ya, wa amila salihan dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan, dan ia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam yang muslim. Namun tentunya alangkah lebih baiknya ketika seseorang berdakwah itu betul-betul di atas bayinah dan ilmu. Ya, bukan hanya sebatas keluar untuk berdakwah, tapi kita kurang untuk memperdalam tentang ya wawasan ke, apa keislaman kita. Seringkali terkadang kita hanya mengucapkan diri dengan satu buku yang kita yang kita baca itu itu terus. Dan terkadang kita tidak paham apakah hadisnya sahih, apa dhaif atau palsu atau bagaimana. Kita belum pernah mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar, ya bagaimana hadis-hadisnya, apa itu la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa pembatal-pembatalnya. Ya. Dan bagaimana dakwah para nabi dalam mendakwahkan manusia kepada tauhidullah dan menjauhkan kesyirikan ini tentu kita harus ya apa namanya e, menempa diri kita dengan ilmu terlebih dahulu sebelum kita keluar untuk berdakwah kepada manusia. Makanya Allah Taala berfirman dalam surat Yusuf ya. Allah Taala berfirman <clears throat> ketika menyebutkan bahwa hakikat jalan Allah itu apa? Qul hadhi sabili ad'u ilallah. Katakan, inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah apa itu basirah? Itu keilmuan yang sangat dalam sekali. Bukan hanya sebatas semangat berdakwah. Ya, bukan hanya sebatas semangat untuk keluar ya, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi betul-betul di atas keilmuan. Ya, ala ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku Subhanallah dan maha suci Allah wa ma'ana minal musyrikin dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat mempersekutukan Allah yaitu berbuat syirik. Berarti seorang dai dia harus paham betul bagaimana apa dakwah yang harus dimulai. Ya, mulailah dakwah dengan la ilaha apa apa mentauhidkan la apa mentauhidkan Allah, memahamkan manusia tentang makna la ilaha illallah bukan sebatas mengucapkan la ilaha Allah. Kalau hanya mengucapkan la ilaha Allah tapi tidak memahami maknanya, ya, barangkali dia akan jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha Allah itu sendiri. Oleh karena itulah kita lihat ya, pertama kali yang didakwahkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah supaya manusia hanya beribadah kepada Allah menjauhkan kesyirikan ya Allah berfirman Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul an ibudullah wajtanibut tagut agar mereka beribadah kepada Allah saja dan jauhi tagut. Allah juga berfirman wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi an iya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku maka sembahlah aku maka akal Islam azan ya dalam berdakwah hendaklah yang berdakwah itu orang-orang yang kokoh keilmuannya ya lihatlah Rasulullah SAW ketika mengutus utusan-utusan yang berdakwah ke kabilah-kabilah yang diutus diutuslah sahabat-sahabat yang kokoh keilmuannya Mus'ab bin Umair Mu'ad bin Jabal Ali bin Abi Talib Abu Musa al-Ash'ari mereka-mereka yang kokoh keilmuannya Ya adapun kemudian sebatas setiap orang diajaknya ya untuk keluar kemudian berdakwah dengan apa dia berdakwah? Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ya seringkali tata cara dakwahnya tidak lagi memperdulikan tentang masalah-masalah tauhid dan syirik. Sudahlah yang penting orang sholat Sudahlah yang penting orang berbuat baik ya Masalah mereka berbuat syirik kayak Mau berbuat bid'ah kayak Mau berbuat bo, ya apa namanya sesuatu yang tidak sesuai sunnah kayak ya Tidak diperbolehkan oleh kita Nah disinilah kita perlu untuk memperbaiki diri perlu kita untuk ya membenahi diri untuk semakin terus memben, apa, meluruskan keilmuan kita, mendalami keilmuan kita dan tentunya berdakwah pun tidak dibatasi dengan berapa hari berapa hari. Akan tetapi yang terpenting adalah kita telah menguasai keilmuan, lalu kita berdakwah dan mendakwahi manusia, mengajak mereka kepada kebenaran sebagai dilakukan oleh para nabi, ya para sahabat, para tabiin dan para ulama setelahnya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang jazakallahu atas jawaban Ustaz Demikian untuk Bapak Rio yang berada di Bandar Lampung. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Baik ada pertanyaan dari Umu Nabila yang berada di Duri Riau. Ya Ustaz, eh, saya masuk dalam sebuah grup yang dinamakan One Day One Juice yaitu eh, yang ter, eh, terdiri 30 orang di mana 30 eh, orang tersebut semuanya wanita dan di situ setiap hari kami dikumpulkan dalam satu tempat untuk membaca satu orang satu juz sehingga dengan 30 orang tersebut satu hati kami khataman Al-Qur'an. Nah, uh, apakah uh, cara seperti itu sesuai dengan syariat Ustaz? Mohon penjelasan. Uh, pertama, <clears throat> iya, bahwasannya mengkhatam Al-Qur'an itu baik sekali. Dan Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran dalam satu hari. Akan tetapi Rasulullah memberikan batasan al-khatam Al-Quran itu paling cepat tiga hari. Yang kedua, yang dilakukan oleh para salafus saleh, ya mereka menghatam Al-Quran itu ya sendiri-sendiri. Kecuali di saat ya keadaan mereka sudah tidak mampu lagi. Dahulu Abdullah bin Amr bin Al-As pernah berkata kepada Rasulullah, Ya, Kalau kita Rasul bersabda khatamkan Al-Quran dalam 15 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku lebih, mampu lebih dari itu, ya Rasulullah. <coughs> kalau kita, kalau begitu, khatamkan dalam 7 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih lebih dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Kata Abdullah, ya, aku mampu lebih dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran ya kurang dari tiga hari. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr pun merutinkan, ia menghatamkan Al-Quran sendiri tiga hari, setiap tiga hari khatam, khatam, khatam, sampai akhirnya beliau pun telah tua dan tak mampu lagi. Akhirnya dia pun mengumpulkan anak-anaknya, ya satu anak baca Al-Quran berapa juz, sampai akhirnya tiga hari khatam, tiga hari khatam, ketika ia sudah tidak mampu lagi dan itu sahih ya dia karena muslim dalam sahihnya seperti ini kita ya melihat berarti para sahabat dahulu membaca Al-Qur'an itu sendiri-sendiri. Ya. Itu yang lebih baik, itu yang lebih utama. <clears throat> Yang kedua, itu lebih memelihara keikhlasan kita. Ya. Kalau misalnya 30 orang ini berkumpul di suatu tempat, ayo setiap hari kita berkumpul. Yang satu baca Al-Quran satu juz, yang satu baca Al-Quran satu juz, sampai semuanya 30 juz. Itu butuh berapa waktu coba? Ya, kalau misalnya setiap hari berkumpul di satu tempat, yang satu baca Al-Quran, yang satu juz. Satu juz itu dibaca berapa menit? Kalau satu juz itu dibaca misalnya dalam apa namanya setengah jam, ya tidak mungkin dibaca lebih dari setengah kurang dari setengah jam. Biasanya setengah jam itu pun juga dengan bacaan yang cukup cepat, setengah jam. Berarti 30 juz itu berapa ya? 15 jam kemana waktunya buat suami, buat anak, buat yang lainnya? Ya, ya subhanallah. Apakah seperti itu maksud yang dipertanyakan tadi? Lalu dikemanakan waktunya? Ya, makanya apa namanya saya <clears throat> terhadap grup ini ada beberapa catatan atau ya pandangan yang harus kita lihat kita jangan sampai ya membuat tata cara ibadah yang ternyata tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, apa tidak cukup dengan apa yang mereka lakukan sehingga kita harus buat-buat sendiri dengan alasan ini motivasi saja. Seakan-akan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi itu tidak ada. Seakan-akan ya motivasi kita itu kalau ada laporan kepada manusia saja. Kalau dikatakan ini kan nggak ada di zaman Rasulullah BlackBerry betul, tapi kan tata caranya itu loh yang kita permasalahkan bukan masalah BlackBerry-nya atau WhatsApp-nya atau yang lainnya. Ya, mengikut yang se, apa kita beribadah semakin sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, itu semakin lebih baik. Alangkah lebih baiknya kalau ya dibuat saja apa namanya grup itu mentadaburi Al-Quran. Itu lebih bagus ayat per ayat dibahas tafsirnya sehingga kita lebih memahami mentadaburi Al-Quran Ya, sehingga himmah kita, keinginan kita yang terbesar adalah mentadaburi. Ya, betul mengkhatam itu bagus, tapi mentadaburi lebih bagus lagi. Ya, maka dari itu akhir Islam azani Allah wa yakum <clears throat> kita berusaha ya sebelum kita melakukan suatu amal apapun juga kita muhasabah. Ingat kata Ibnu Qayyim muhasabah itu ada dua macam, ada dua tempat ya. Yang pertama sebelum beramal. Yang kedua setelah beramal. Kalau yang pertama, sebelum beramal, <clears throat> maka muhasabah sebelum beramal kita pertanyakan dua perkara. Sudahkah saya ikhlas? Yang kedua, apakah perbuatannya sesuai dengan ya contoh Rasulullah dan para sahabatnya? Adapun muhasabah setelah beramal kita bertanya apakah amalan saya tadi ada padanya kekurangan sehingga kita pun minta minta kepada Allah ampunan dan terus kita berusaha introspeksi dan memperbaiki diri. Kita mohon kepada Allah kekuatan tentunya ya untuk senantiasa menelusuri dan menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, syukur jazakallahu khair atas jawaban saat Ustaz demikian dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada di antaranya Bapak Heru di Merauke dan penanya yang lainnya. Uh, ya Ustaz ketika kita bergelut dengan kehidupan dunia sering, sering kali kita dilelaikan olehnya Sehingga akhirat di nomor sekian kan. Akhirat di hati kami eh, Akhirat di hati seakan hanya sebuah slogan semata Dan kita sering dilelaikan oleh harta dunia istri dan anak-anak Sehingga sangat sulit sekali untuk khusyuk di dalam ibadah maupun menuntut ilmu Nah bagaimana cara kita agar semua itu eh, bermuara kepada akhirat eh, Ketika kita bergelut dengan dunia mencari dunia dan mencari rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wabtaghi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Allah juga berfirman, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi." Apabila salat telah diselas, selesai dilakukan, maka bertebarlah kalian di muka bumi ya dan carilah dari rezeki Allah dari karunia Allah Subhanahu wa taala bahkan Ibn Abbas berkata talabul halal jihad mencari rezeki yang halal termasuk jihad <clears throat> maka dari itu ya akan tetapi eh, yang dicela adalah ketika seseorang lebih disibukkan oleh dunia lalu lalai dari kehidupan akhirat sehingga ilmu kita hanya sebatas dunia sementara kita lalai dari akhirat Allah Ta'ala berfirman ya'lamuna zahira minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun mereka hanya berilmu sebatas dunia saja sementara mereka lalai dalam kehidupan akhiratnya lalai dari kehidupan akhirat dan Rasulullah SAW sabda Inna Allah yubghidu kulla ja'adharin, jawadin Sakhabin bil aswaq Jifatin bil lail Himarin bin nahar Alimin bi amri dunia, jahilin bi amri akhirah Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang sombong, kasar, suka berteriak seperti di pasar, apabila malam seperti bangkai, apabila siang seperti keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Allah benci kepada orang-orang seperti itu. Maka tentu ya, di sana ada hak masing-masing. Suatu ketika Salman Al-Farisi <clears throat> ya menjenguk saudaranya Abu Darda. lihat didapati istrinya dalam keadaan keadaannya kucel, rambutnya acak-acakan, Ya. Lalu dia berkata, kemana suamimu? Ya dia berkata, suamiku, ya dia tidak butuh kepada dunia dan kepada wanita. Akhirnya Salma minta izin untuk yang nginap di rumahnya. Ya ketika orang apa Abu Darda hendak sholat tahajud di awal malam, Salman berkata tidur. Ya, lalu Abu Darda pun tidur karena ya tamu tamu harus dihormati. Ketika Abu Darda mau bangun lagi di Salman berkata tidur, tidur lagi. Pas tiga malam Salman Al Farisi berkata sekarang bangunlah, bangun, sholat tahajud. Ketika hendak berpuasa, kata Salman jangan puasa. Akhirnya dia tidak puasa. Kemudian Salman setelah tiga hari berkata, Ali li rabbika alika haqqa, wa Ali jasadika alika haqqa, muli li zawjika alika haqqa, fa'ati kulla haqqin haqqah ya, sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu badanmu juga punya hak atas dirimu istrimu juga punya hak atas dirimu berikan pak haknya masing-masing ya mereka itu maka kemudian Abu Darda datang ke Rasulullah melaporkan hal itu apa kata Rasulullah sadaqah Salman benar sekali Salman Nah, ada waktu kita mencari nafkah Nah, bagaimana supaya naf mencari nafkah menjadi bernilai ibadah? Tentu dengan niat. Saya pergi untuk mencari nafkah. Sebagaimana Allah mewajibkan saya untuk mencari nafkah dan menafkahi anak-anak. Saya pergi untuk mencari nafkah sehingga akhirnya ya perginya kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Ya, subhanallah. Lalu kemudian ya kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Salat wajibnya kita berusaha jaga dan ketika kita salat ya kata Umar bin Khattab, beribadahlah kepada Allah. Seakan-akan kamu akan meninggal besok. Dan ya lakukanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Memang ini berat tapi harus kita lakukan itu semua. Makanya Allah memuji para sahabat yang mereka berbisnis, berdagang, tapi perdagangan mereka tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, dari kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Li rijalun la tulhihim." Ya. bayon an dzikrillah. Ya. Uh, mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dari zikir kepada Allah. Subhanallah. Maka dari itulah ya kita berusaha seperti para sahabat yang mereka juga berbisnis, mereka juga berdagang, tapi lisan mereka tak keluh untuk ya senantiasa ya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Mereka juga berusaha untuk bermuamalah dengan muamalah yang jauh dari riba, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah mereka juga ada waktu-waktu ya untuk duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka juga ada waktu untuk anak dan istrinya inilah ya, itulah mukmin yang betul-betul kuat. Dan Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kita harus bisa sebagaimana mereka bisa. Ya, mencari harta diperintahkan oleh Allah, apalagi untuk ya, ketaatan kita niatkan ketika kita mencari harta, berbisnis, semua ini saya ingin. Kalau saya punya harta, saya ingin bangun masjid misalnya. Saya ingin kalau saya punya harta saya ingin berinfak kepada fakir miskin misalnya. Saya ingin kalau saya punya harta saya ingin ya sesuatu itu bermanfaat untuk kaum muslimin misalnya. Subhanallah. Ini ya, jiwa seorang mukmin. Ya seorang mukmin ingat bahwasanya ia akan mati. Seorang mukmin tahu bahwasanya dunia tidak akan selamanya. Seorang mukmin hanya menjadikan wasilah dunia ini sebagai apa? Ya mendulang pahala sebesar-besarnya. Seorang mukmin pun juga berusaha untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia dan gemerlapnya, sehingga ia pun hatinya senantiasa ya kepada ke alam ukhrawi. Hatinya selalu terikat dengan zikir kepada Allah. Ya walaupun ia berbisnis, tapi hatinya mengharapkan dan merindukan surga. Itulah seorang mukmin. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian ya. Subhanakallah bihamdik Asyhadu أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام